Selamat siang, silakan. Ya, saya sih sebagai warga negara merasa kecewa ya. Kenapa ada eh, dua jaksa agung muda ini pernah dikenai sanksi, tapi kenapa dipasang lagi menjadi jaksa muda ya? Kan kalau masalah penyelidikan itu atau penyelidikan itu kan orang dalam juga ya yang, yang mengatakan bersalah atau tidak kan dari Kejaksaan Agung juga. Jadi tidak dari orang luar ya. Jadi kan ini bersifat subjektif ya. Apakah orang kedua orang ini bersalah atau tidak gitu ya. Jadi kalau yang bersifat seperti sampah-sampah masyarakat gitu jangan dipakai lagi. Ya kan? Katanya mau reformasi di, di, di Kejaksaan Agung. Kalau masing masyarakat seperti ini, ya selamanya tidak bisa bagus Jaksa Agung, eh, Kejaksaan Agung dia ya kan sampah, sampah, sampah, sampah, sampah terus. Terusnya. Terima kasih. Pak Hendrik, selamat siang. Silakan. Ya, Bu, itu eh, kalau memang jaksa itu ber, bermasalah ya jangan dipakai lagi. Memang kita kekurangan jaksa apa gitu kan. Maksudnya kan banyak gitu loh. Maksudnya itu dari institusi yang paling tinggi udah benar. Ya, jaksa, hakim, ya. Nah itu baru sebenarnya itu pro, eh, masalah hukum gitu. Tapi eh, selama ini udah bukan rahasia umum lagi tuh jaksa, hakim, pengacara itu bermain semua kong kali kong jual beli kasus dan sebagainya, nego gitu loh. tapi atasnya udah begini ya gimana sih harapkan ke bersih gitu. Ternyata kita kan kurang jaksa yang bagus tuh. Terima kasih Bu. Pak Rudi, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Silahkan. Ya, saya mau komen begini aja Bu. Ini kalau kita kan semua udah tahu Bu ya, ini ada permainan Bu ya, diantara hakim, jaksa, pengacara Bu ya. Nah ini yang mereka yang tertangkap ini ini kebetulan nih mereka lagi sial aja itu yang yang apa nih yang kena sanksi di dua jaksa agung muda ini ya mereka mungkin kemarin nih sial jadi kena gitu loh tapi yang lain-lainnya yang yang yang nggak kena sebenarnya juga sebagian besar saya rasa juga ada kotor gitu nah ini yeah. udah, udah tertangkap ini kenapa kenapa dipasang lagi gitu loh apa nggak ada yang lain terima kasih halo Pak Andre. Ya, selamat siang Silakan Pak Andre? Soalnya oh, sih ya, ya di Indonesia itu kan eh, di negara itu banyak kerja, banyak juga calon yang lain. Ya, katanya ya mereka kan dulu sudah dicoba di lapangan kemudian bermasalah penangkap hukum begitu ya kan dalam permainan sepak bola aja kalau kena kartu kuning dia tidak boleh bermain lagi dalam putaran yang berikut sebaiknya ya mencari orang yang yang yang yang mencari jaksa itu kan penduduk Indonesia kan berapa ratus juta sih sekarang bisa bisa mencari yang lain lah mereka bangku sangat loh karena ya rekodnya bermasalah kalau menurut saya sih beri kesempatan uh, yang lain-lain lah untuk menduduk yang masih bersih dan belum mempunyai masalah itu yang lebih bagus untuk menduduki posisi yang kita hakumkan memang sudah harus bersih ya supaya hukum kita itu uh, uh, ini kan masih kita mereparasi hukum supaya hukum kita itu bersih bagus itu jadi masukilah orang-orang yang tidak bermasalah gitu terima kasih Pak